تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Baik Ibu dan Bapak, buku tajwidnya warna hijau daunnya dipegang. Kita coba penjelasannya, kasetnya atau modul tulisannya. Jadi orang bisa memahami. Oh, belajar tajwid itu intinya ini ini ini. Pentingnya belajar tajwid itu karena begini begini. Baik, begitu ya. Baik, di buku tajwid yang ditulis oleh Ahmad Syed Syafi'i halaman 7. Nah, di pasal pertama di sini bahasannya adalah bagaimana cara membaca ta'awud, basmalah dan surat. Jadi membaca ta'awud, basmalah dan surat ini maksudnya mau diputus mau diwakof, apa mau diwasol, apa disambung. Jadi pelajaran di sini ibarat bawa kendaraan, belajar tajwid itu sama seperti e, trik tata cara membawa kendaraan. Berlalu lintas itu ya, tata tertib itu. E, membaca Al-Quran kan sebetulnya juga perjalanan membaca. Nah ini, jadi halaman 7 pasal pertama ini bahasan cara membaca ta'awud, basmalah dan surat ini kalau ibarat kendaraan, apakah mau berhenti-berhenti menuju suatu tujuan? Apa langsung tanpa berhenti? Seperti jalan tol yang terusnya gitu ya. Nah ini, di halaman 7 itu pasal pertama ada cara membaca ta'ud, basmalah dan surat. Ada yang diputus, itu kotul jami. Diputus semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diputus terus hingga akhir. Ada yang diwasol semua. Tapi ada aturannya. Kalau diwasol ujung-ujung barisnya itu dibunyikan, dibaca apa adanya. Kecuali nanti kalau ada hukum tanwin, berlaku hukum tanwin. Gitu ya, atau di ujungnya matobi'i. Nanti ada ketentuan lain. Tapi tetap aja dibacanya seperti apa adanya baris-barisnya.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 dengan basmalah tapi tidak disambung dengan surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini kurang tepat yang betul gabung semua, ya. Tapi tetap yang paling baik adalah nomor satu qatul jami. Diputus dibaca tartil. Nah, di halaman 8 pasal kedua Mana yang boleh, mana yang boleh, mana yang tidak. Yang pertama, kotul kulli. Diputuskan, tidak disambung seluruhnya. Ini yang yang paling selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diputus semua. Ya, basma yang kedua basmalah disambung dengan awal surat kedua. Akhir surat pertama dihentikan, ini juga diperkenankan. Misalkan uh, kita lagi baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akhir. Nah, jadi basmalah disambung dengan awal surat kedua. Langsung walam yakullahu kufwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas. Itu. Jadi eh, surat pertama dengan bismillah diputus, bismillah dengan surah berikutnya digabung. Itu masih diperkenankan. Atau waslul kulli disambung seluruhnya. Dari surat akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah disambung dengan awal surat kedua. Misalnya, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufwan ahadu bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu أعوذ nas malikin nas ilahin nas hingga akhir ayat ya. Ini ini kalau napasnya kuat. Jadi nggak boleh nyambung tiba-tiba nyuri napas ya. Mendingan yang nomor satu ya. Itu masih diperkenankan juga. Di yang terlarang akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah diwakafkan itu terlarang. Misalnya ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Nah itu terlarang. Jadi akhir surat pertama digabung dengan basmalah, basmalahnya malah diputus tidak digabung dengan surat berikutnya. Nah ini cara-cara nomor satu ya. Jadi gambaran pasal satu dan pasal 2 adalah cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran membaca surah-surah ini mau digabung apa diputus. Digabung, diwaswal, diputus, diwakof. Gambaran yang kedua di halaman 9 tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini tidak ada bedanya dengan abjad dalam latin. A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah dalam huruf hijaiyah juga alif, bata, sajim, ha, kho, da, za Hanya saja harus diingat, di dalam bahasa Arab, di dalam huruf hijaiyah banyak huruf-huruf yang bentuknya sama. Ini perlu dicermati. Bentuknya sama, pembedaannya hanya di titik. Coba lihat. Ba, ta, sa sama bentuknya. Yang beda cuma titiknya aja. Kalau titiknya satu di bawah jadi ba. Nah, dengan nun juga sama. Nun titik satu di atas. Perahu titik dua di atas ta. Kalau titiknya dua di bawah jadi ya. Perahu titik tiga jadi sa. Coba lihat antara jim, ha, dan kho. Bentuknya sama. Yang beda cuma titik. Ada titik di bawah jim. Gak ada titik ha. Ada titiknya di atas kh. Dal dan zal beda di titik. Ro dan zai beda di titik. Sin dan shin beda di titik. Sin gak ada titik, shin ada titik tiga. Sod dan bod beda di titik. Bod ada titiknya. To dan zo bentuknya sama, beda di titik. Ain dan Gin bentuknya sama, beda di titik. Fa dan Kop juga begitu. Hanya bentuknya kalau Fa dan Kop agak beda. Kalau Fa rumahnya di rumahnya Ba landai. Kalau kop rumahnya rumah ke dalam, rumahnya nun. Tapi kalau sudah dalam kalimat fa dan kop tidak ada bedanya, bentuknya mirip-mirip saja. Perbedaannya cuma di titik. Titiknya satu jadi fa, titiknya dua jadi kof. Kalau di akhir baru kelihatan perbedaan antara fa dan kof. Kalau di awal-awal nggak begitu kelihatan, di awal di tengah. Kaf, nah bentuknya. Ini huruf-huruf yang berubah bentuk. Kaf itu seperti ini. Kalau di awal kapnya begitu, di tengah lain, di akhir kembali. Jadi huruf hijaiyah itu semua akhir kembali ke bentuk asli. Nah ini perlu kita bahas nanti perubahan-perubahan bentuk penulisan dalam huruf hijaiyah. Jadi ini harus dipahami. Kalau tidak paham e, esensi materi huruf hijaiyah ini susah untuk bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Nanti dengan ta dan iya sama, yang bedanya cuma di titik. Nun dan ba sama, beda di titik. Jim, ha dan kho juga sama, gitu ya. Nah mim ini juga huruf-huruf yang nanti tidak berubah nanti ada di awal, di tengah, di akhir nun. Tadi rumahnya sama seperti ba saja kalau di awal, di tengah. Wow, ini huruf-huruf egois. Ada, ada dal, ada zal, ada ro, ada zai. Nah itu. Ada wow ada hamzah atau alif. Itu huruf-huruf egois. Huruf-huruf yang nggak bisa nyambung. Ha, ini huruf yang berubah bentuk. Ha di awal seperti bentuk aslinya. Ha di tengah lain kayak mim tapi dua mimnya. Kan bentuknya kayak mim kalau di tengah. Di akhir, nah balik lagi lain cerita. Eh, rumahnya nanti sama dengan tak marbutoh. Kemudian iya, rumahnya kalau di awal, di tengah, sama seperti seperti ba atau huruf-huruf lainnya. Seperti tak juga, hanya perbedaannya di titik. Itu gambaran gamblang. Secara gamblang tentang huruf hijaiyah, bahwa huruf-huruf hijaiyah pada intinya sama seperti Latin. Hanya dalam huruf hijaiyah ada beberapa huruf yang bentuknya sama. Perbedaan di antara huruf-huruf itu hanya di titik. Ada titik, nggak ada titik. To dan zo cuma ada titik, nggak ada titik. Ba dan ta dan sa hanya beda titik dan beda penempatan. Kalau ba titiknya di bawah, nun titiknya satu di atas, ta titiknya dua di atas, ya titiknya dua di bawah. Nah ini, ini gambaran umum. Kemudian yang harus dipahami dalam huruf hijaiyah itu bahwa dalam huruf hijaiyah baru ber berbunyi manakala dikasih baris, baru berbunyi manakala dikasih baris. Jadi alif bisa berbunyi jadi a kalau dikasih baris di atas, bunyi dikasih kasroh baris di bawah bisa jadi u ya, jika dikasih domah. Jadi a, i, u, babi, bu, sasi su Nah, huruf-huruf hijaiyah baru berbunyi manakala dikasih baris. Nah, yang sudah berbaris itu bacaan pendek. Itulah yang dinamakan khosar. Kosor, bacaan pendek. Nah, beda huruf hijaiyah dengan latin, ya tentu. Kalau huruf latin, baru berbunyi, baru bisa kita pahami manakala konsonan berpadu dengan vokal. Huruf hidup itu kan lima. Ada a, i, u, e, o. Nah, saat huruf-huruf mati, konsonan bergabung dengan vokal, huruf hidup, maka bisa misalkan B, C, K. Nggak, nggak tahu. Kasih aja B, B kasih A, ba, C, A, baca, bacaku. <laughs> gitu kan, kasih U. Nah itu. Bisa paham? Perbedaan esensi pokok yang terpenting, bunyinya huruf hijaiyah dengan bunyinya huruf latin beda. Huruf latin bila berpadu antara vokal dan konsonan, kecuali nanti dalam eja dalam singkatan ya. RKM, ya, RRI, itu, itu lain, itu dalam singkatan. Tapi dalam mengungkapan ungkapan kata-kata saya bicara seperti ini, itu semuanya setiap kata gabungan dari vokal dan konsonan. Saya, S, S-nya konsonan, A-nya vokal. Saya, Y-nya konsonan. Baik Ibu dan Bapak, untuk materi tajwid kita, hukum nun mati atau tanwin bisa dilihat kembali di halaman ke-18 huruf idgham. Jadi yang eh, ya untuk Muratanya hari Ahad, hari Minggu bisa dipersiapkan surah Al-A'raf ayat 131 hingga ayat 160 ya. Minggu Rancho. ya. Surah Al-A'raf ayat 131 hingga ayat ke 160 itu untuk hari Ahad, hari Minggu besok. Hmm, Ahad tanggal 25 Januari 2009. Baik Ibu dan Bapak, untuk pelajaran materi tajwid kita masih tentang hukum nun mati atau tanwin kita teruskan kembali halaman 18 ya, dilihat bukunya. Di sana huruf idgham ada 6 dari mulai halaman 17. Ya, ro mim, lam, waw, nun tergabung dalam yarmaluna. Idgham dibagi dua, ada idgham bi guna, ada idgham bila gunnah. oke gitu ya, sebentar saya matiin ac dulu. biar uh, eh, suaranya bagus tidak mengganggu rekaman. Ini hmm, saya ulang lagi di halaman ke-17 huruf idgham ada 6. Nah, eh, ini. Ya, nih huruf idgham ada 6 terkumpul dalam maluna. Ya ra ya, mim lam waw nun. Idgham dibagi dua. Satu idgham bi gunnah, dileburkan. Bukan diliburkan, dileburkan, dimasukkan Bi dengan gunah dengung disertai dengan gunah disertai dengan bingung. Lawannya idgom bila gunah. Kalau idgom bi gunah, idgom melebur memasukkan satu huruf pada huruf berikutnya disertai dengan dengung. Sedangkan idgom bila gunah dileburkan dimasukkan bi dengan la tidak tidak tidak dengan tidak pakai gunah tidak pakai dengung. Jadi lawan dari nomor satu. Kalau nomor satu disertai dengan dengung, nomor kedua justru tidak pakai dengung. Idgom biguna hurufnya ada empat. Tuh, terkumpul dalam ya nun mim yan yanmu. Ya nun mim disingkat jadi digabungkan jadi yanmu. Ini idgom apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang empat ini, ya nun mim maka dimasukkan bunyi nun matinya, bunyi tanwin n-nya berubah menjadi bunyi ye, bunyi ya, bunyi nun, bunyi mim atau bunyi wau. Disertai dengan dengung, ditahan, gitu ya. Nih, contoh idgham bi gunnah. Di halaman 18, Ibu dan Bapak bisa lihat. Di sana ada waman. Waman, enggak ada ngedip-ngedip. Nun mati bertemu dengan iya. Biasanya di Indonesia atau cetakan Timur Tengah terbaru, di atas ianya nanti ada sidah ada tasjid. Artinya yang merah ini waman. Bunyi nun matinya tidak dibaca. Jadi dari wama langsung ke ye, ke ya wamai. Ditulisnya waman, waman ya betari. Dibacanya jadi wamai ya betari. Katakan tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya ada unsur N-nya waman dibacanya unsur nun matinya n-nya menjadi hilang melebur pada y disertai dengan dengung dan ditahan wamai tuh ada yang ngedip-ngedip tuh nun mati bertemu ya wamai ya betari lan nad'uwa begitu juga itu lan nad'uwa karena nun mati bertemu dengan nun hidup tuh bunyi nun matinya enggak bunyi lan di nun hidup yang warna hijau itu ya di warna hijaunya itu n-nya ada sidahnya ada tasid nah, ada pendobel jadi lan lan nad'uwa ditulisnya lan nad'uwa dibacanya lan enggak begitu beda ya karena memang nun matinya ketemu nun hanya perbedaannya ditahan ada dengungnya ada madnya lan nad'uwa lan naj'uwa hukumnya gunnah. Kenapa? Karena nun mati atau nun sukun berhadapan dengan nun hidup. Tuh. Ini bisa dikatakan juga idgham sunisal ya mutamasilin. Ya, tapi pembahasannya ini bahasan hukum nun mati atau tanwin. Karena bisa sama kan huruf mati bertemu huruf hidup yang sama. Tapi tidak dimasukkan pada idgham mutamasilin karena ini ada bahasan khusus dalam hukum idgham bi gunnah min maljain tuh. Min maljain ditulisnya min maljain. Dibacanya jadi mim mim maljain. Kenapa? Nun masih bertemu dengan mim. Mim maljain. Hukumnya idgham gunda. Kenapa? Karena nun mati nun sukun bertemu dengan mim. Nah ini. Nun mati nun sukun berhadapan dengan mim hidup. Nah, ya. Yang ini min waroihim nun mati ketemu wau. Idgham diguna juga. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan wau. Miu asalnya ditulisnya min min waroihim. Dibacanya jadi miu ditahan dengung guna Idgham bi guna Miu waroihim. Tetapi tidak semuanya harus idgham. Apabila nun mati bertemu dengan waw atau ya satu kata, satu kalimat tidak dibaca idgom. Inilah pengecualian. Ya, harus dibaca idhar. Itulah dikatakan idhar mutlak. Harusnya idgom kan nun mati ketemu waw idgom diguna. Tetapi karena bertemunya satu kata, satu rangkaian, satu kalimat, maka dibaca idhar, dibaca jelas. Ini pengecualian tuh. Harusnya idgom kan? Non mati ketemu wau. Non mati bertemu dengan wau atau ya satu kata. Dalam bahasa Arabnya satu kalimat. Maka dibaca jelas. Idhar mutlak. Jangan dibaca kiu tapi kin. Kin wa nun. Nun mati ketemu wau satu kata. Satu kalimat. Kin wa nun. Sin wa nun nun mati bertemu dengan wau satu kalimat satu rangkaian. Tidak dibaca idgom tapi tetap dibaca idhar nun Tulisan dan bacaan sama. Apa adanya. Dunya. Nggak duya. Bunyanun. Nun mati ketemu ya. Satu kalimat. Satu gabungan. Itu pengecualian. Di halaman 18 paling tengah ya. Kinwanun. Sinwanun. Dunya. Bunyanun. Sedangkan di halaman 18 bagian B. Tanwin bertemu dengan huruf idgom. Nah ini. Likaumin tuh tetap idgom karena kasroh ta'in nih yang ngedip nih. Ini kasroh ta'in, kasroh dua ya atau tanwin bagian dari tanwin itu kan tanwin itu patah ta'in, patah dua, kasroh ta'in, kasroh dua, domah ta'in, domah dua. Nah ini likaumin tuh ya kasroh ta'in bertemu dengan ya likaumi likaumi tuh. yuk minun hukumnya idgom bi guna. Kenapa? Karena tanwin atau tanwinnya kasroh tain ketemu ya Halaman 18 paling bawah tu ya. Bagian B. Contoh tanwin bertemu dengan huruf idgom. Likaumin ditulisnya likaumin, dibacanya likaumi. Katakan idgom tulisan dan bacaan berbeda kecuali nanti idgom yang jadi idhar itulah idhar mutlak. Likaumi itu saya bantu dengan nah ini ini sudah saya bantu dengan sidah tuh. Di cetakan Indonesia sudah ada begininya. Jadi kalau menemukan yang yang ngedip-ngedip ini, ya, ini ini namanya sidah atau tasdid yang ngedip. Ah, berarti ah, yang di bawah ini dibacanya satu. Likaumi termasuk likaumi kan belajar mutus mutus gitu ya. Kemarin di Depok juga di rumah yatim juga kita belajarnya Likaumi. Kenapa likaumi? Kenapa di, baris ini dibaca satu? Karena tanimnya ketemu iya. Likaumi. Likaumi. Yuk minun. Tuh, diputus. Digabungin jadi likaumi yuk minun. Dilaguin jadi liqau liqaumi liqaumi yuk minun. Kenapa? Karena tanwin, tain bertemu dengan ya. Tuh, ditandai dengan ada tasdid, ada sidah. Jadi kalau menemukan nun mati ya tanwin atau huruf mati bertemu dengan yang ngedip ini nih. Nah ini nah, nun matinya tidak dibaca. Huruf matinya tidak dibaca. Atau tanwin, kalau tanwin garisnya dibaca satu yaitu kasrah tain, rumah tain, patah tainnya dibaca satu, masukin ke iya. mi yuk minun. Gitu juga yang ini. Head tone no Nah, yang ngedip. Nah, ini. Jadi, head tone Domahnya dibaca satu. Masukin ke nun. Nunnya jadi double. Head tatun nalfir. Ditulisnya head tatun nalfir. Dibacanya jadi head tone Gitu. Head tatun nalfir ditulisnya, dibacanya Hittatun Naufir. Dilaguin Hittatun Naufir. Itu hukumnya idgham bi gunnah. Nah ini ingat-ingat yang tanda ngedip ini nih. Ini sidah. Tasdid. Ya. Hudan tuh ya halaman 18 masih hudan hudan tuh nya nggak dianggap jadi kalau ada tanwin ketemu ada yang ngedip ini, nih garis ininya dibaca satu, ya, nih garis ininya yang ngedip ini dibaca satu. Jadi hudam gitu. Ya-nya nggak dianggap karena ya tidak memiliki tanda dalam ilmu tajwid yang tidak berbaris begini dilompat. Ah kalau gitu jangan ditulis itu ceritanya lain panjang itu grammar tentang bahasa nahu itu ya. Kalau huda tuh nggak ada nggak ada ianya artinya lain huda, petunjuk min dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka. Nah ini. Ditulisnya hudan, dibacanya jadi hudam mir Katakan idgham itu tulisan dan bacaan berbeda. Min ini ada nun mati ketemu ro. Ini idgham bila guna. Mir rabbihim, tuh tasdidnya. Min rabbihim ditulisnya, dibacanya mir rabbihim. Jadi hudam hudam mir Satunya hudam idgham biguna, mirnya idgham bila guna. Mir rabbihim tanpa didengung, tanpa ditahan. Mir rabbihim, hudam mir rabbihim. Beda kan? Hudam ditahan, dengung, guna. Hudam mir rabbihim. Mirnya sekedar aja. Nah ini hudan, hudan ditulisnya. Hudan warohmah. Ya, karena tanwin nih, tanwin ini tanwinnya patah dua, patah tayat. Jadi ngedip kan, Asalnya hitam diganti jadi merah tuh. Hudan. Hudan karena ketemu wau, hudannya jadi hudau. Itulah idgham bi gunnah. Ditulisnya hudan Warohmah dibacanya menjadi hudau ditahan. Dengung idgham bi gunnah. Hudau Warohmah Tuh, ada sidah. Ini diciptakan Indonesia pasti ada begininya. Ada tanda tasib pendobel. Diciptakan Timur Tengah belakangan juga ada. Hudau warah warahmah. Man man ya'mal ditulisnya. Dibacanya menjadi may ya'mal. Kenapa man ya'mal jadi may? Karena nun mati ketemu ya. Idom di gun nah. Karena nun mati ketemu ya seakan-akan ada ini. Jadi kalaupun nggak ada yang ini nih ngedip-ngedip, nggak ada sirah, nggak ada tasi, tetap gitu. Dibacanya jadi mai, mai, mai ya'mal. Sama seperti ini. Yauma izin, yauma izin yasdur ditulisnya. Dibacanya menjadi yauma irin Itu katakan idom tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya ada unsur N-nya, yauma izin. Dibacanya unsur N-nya hilang. Yauma ideyafdur. Ini juga sama. Sharon yaroh. Sharon ditulisnya. Dibacanya jadi yaroh Idgombi kunna. Kenapa? Karena tanwin. Nih yang ngedip ini tanwin. Fathah dua. Fathah kain Ketemu iya Dibacanya jadi syarrayya. Roh barisnya dibaca satu. Yauman. Ini yang ngedip. Yauman nakhiroh. Ditulisnya. Dibacanya jadi ditahan. Idgom biguna. Itu ada yang ngedip. Tasjidnya. Seakan-akan ada sida. Enggak ada juga tetap dibacanya. Yauman nakhiroh. Dibantu. Suhufan mutoharoh. Dibacanya jadi mutah mutahharah. Itulah idgham bi gunnah. Ini ya. Ini. Nanti insyaallah Ibu dan Bapak bisa mendapatkan CD tutorialnya ya. Nah, lagi dibahas, lagi di ini, lagi dikumpulkan. Padahal kok nggak jadi-jadi? Iya tahu nih. Eh, keinginannya banyak karena ingin untuk dasar, untuk menengah, nah, itu ya. Harusnya kan kalau orang bikin satu, satu aja dulu ini. Saya keinginannya banyak itu ya hmm iya hmm, Badawi di Bekasi Pak Badawi boleh aja anahal berarti madu ya anamel kalau anamel semut itu ya mungkin masjidnya nanti banyak madunya ya <laughs> manis oh ya boleh aja artinya kan madu lebah ya anahal Eh, kalau anda mau semut lebah ya. Baik. idgom bila guna idgom bila guna di halaman 19. Tuh. idgom bi, bila guna idgom bila guna ialah idgom yang tidak memakai dengung ke hidung tanpa dengung. Huruf idgomnya ada dua. Tuh, idgom bila guna. Huruf idgom bila guna ada dua, itu lam dan ro. Kalau yang tadi idgom guna idgom disertai dengan dengung, di sini B-nya dengan, La-nya tidak. Tidak pakai dengung. Lawan dari yang nomor satu. Idrom biguna. Lawannya idrom bila guna. Nah, contoh idrom bila guna. Tuh. Hudan. Tuh, tanwinnya. Hudan lil muttaqin. Tuh. Hudan. Tetap ada tanda ini tetap. Tuh. Yang ngedipnya tetap. Tapi tidak didengungkan. Tidak ditahan. Hanya sekedar aja. Hudal. Tuh. Enggak. Hudal. Enggak hudalil muttaqin. Tetap berlaku ketentuan tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya hudan. Hudan lil muttaqin. Dibacanya jadi hudal. Itu. Baris ininya dibaca satu, dimasukin ke lam hudal gitu. Ada iya, ianya nggak dianggap. Karena dalam ilmu tajwid yang dianggap yang ada baris aja. Ianya kan nggak ada tanda apa-apa ceritanya panjang nanti. Itu itu grammar, itu tata bahasa ya nahu. Hudalil muttaqin hukumnya idgham bila guna. Kenapa? Karena tanwin ketemu lam. Ghafurun. ter Idgham bila guna. Ditulisnya ghafurun rahim, dibacanya jadi ghafurur ditahan. Ghafurur sedikit tapi beda dengan idgham guna tapi tanpa dengung. Ghafurur Rahim hanya sekedar aja. Ya. Enggak gofurur, gofurur, Ghafurur Rahim. Min tuh, min rabbihim ditulisnya. Dibacanya jadi mir tuh, ada tasjidnya dibantu. Walaupun enggak ada tasjid, enggak ada sida ini tetap aja dibacanya mir. Mir rabbihim tuh. Mir rabbihim idgham bila guna. Kenapa? Karena nun mati ketemu ro. Mir, min menjadi mir. Mir robbihim. Yubayin lana. Yubayin lana ditulisnya. Dibacanya menjadi yubayil. Yubayil lana. Unsur nunnya hilang. Nun matinya hilang jadi L. Jadi lam. Yubayil lana. Kenapa? Idgom bila guna. Kenapa? Karena nun mati ketemu lam. Bukan karena ada tasdid, bukan. An ro'ahu tuh ya halaman 19 nomor di bawahnya ada tuh di, di atas ikhfa tulisan. An ro'ahu ditulisnya, dibacanya jadi ar-ro'ahu Kenapa? Nun mati ketemu ro. Idgham bila gunnah. Aisyatin Aisyatin radiyah. Jadi Aisyatir Aisyatir rodia La in lam. Tuh. La in lam ditulisnya. Dibacanya jadi la ilam idom bila gunnah. Khairun laka ditulisnya. Dibacanya jadi khairul laka khairul lak dihentikan. Yauma izin la khobir ditulisnya. Yauma izin la khobir dibacanya jadi Yauma izil Yauma izil Yauma izil la khabir Tuh, Ditulisnya yauma izin Yauma izin la khabir Dibacanya jadi Yauma izil la khabir Katakan Idgom itu tulisan dan bacaan berbeda itu idgom biguna atau bila guna. Idgom biguna disertai dengan dengung ditahan, idgom bila guna tanpa didengung. Ditahannya cuma sedikit saja. Itu idgom. Kemudian di halaman 19 tentang ikhfa. Nih, ikhfa ya. Nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf ikhfa yang 15. Nah, ini ya. Kalau di buku sod, zal, sa, kap, jim, shin, kof, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, zo. Kalau di taklim, di radhi kayu manis lebih mudah. Tasa, dua-dua tuh. Tasa, dal, ral, zai, jim, sin, shin, sod, to, zo, baru ujungnya tiga. Fakoka. Tasa, dal, ral, zai, jim, sin, shin, sod, to, zo, fakoka. Di halaman 19 ya. Itu hanya urutannya aja dibuat dibuat berbeda. Lebih enak urutan yang dari taklim kita ya. Coba aja buktikan. Nah, atau di halaman 20 ada nalomnya lagunya sana kan jada sahsun kode sama dum tayyiba zid filto kang ba' zalima itu itu di kampung dulu ya ingat sekali itu lagi contoh an an salatihim ditulisnya Dibacanya jadi al, ah, jadi samar. Al ah, salatihim. Kenapa? Nun mati bertemu dengan sad. Hukumnya ikhfa. Al ah, al salatihim. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan sad. Al salatihim. Man zalladhi. Ditulisnya man, ada unsur n-nya dibacanya tambah G gitu ya. Yang gampang dulu lah. Kalau nanti al ad, alsat, akrob, ada yang banget, ada yang deket, ada yang pertengahan, itu nantilah. Yang penting ada engnya, ada samarnya dulu, itu dulu. Man, man, zalazi. Ditulisnya, dibacanya jadi Man, ada engnya, ada g-nya. N tambah g jadikan eng. Man, zalazi. Hukumnya, ikhfa. Kenapa? Karena nun ketemu zal. Min syajarin ditulisnya. Dibacanya jadi min tuh biru ketemu merah. Ngedip kan ada yang kedip-kedip. Ada yang ngedip-ngedip ini. Ngedip-ngedip. Hmm, tuh. mati ketemu shin. Min syajarin. Fal yan zur. Fal yan zur. Ditulisnya. Dibacanya jadi fal yang ditahan. Beda dengan idhar. Idhar tanpa ditahan. Di sini ditahan. Fal yanzur ditahan dan bindeng samar. Fal yanzur. Indallah ditulisnya. Dibacanya jadi indallah. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena mati ketemu dal. Indallah. Man ditulisnya. Dibacanya jadi ma ma Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena mati ketemu sa. kau man Tuh. Patah tayen Tuh yang biru. Ketemu merah. Tuh. Ngedip-ngedip kan ada. man Dibacanya jadi kau man kau man salihin. Hukumnya. Ikhfa. Kenapa? Karena yang biru. Tuh. Ketemu yang merah karena tanwin atau tanwinnya karena patah dua, patah tain ketemu son Hukumnya ikhfa dibacanya samar disertai dengan ditahan. Qawman salihin ma'an jadi ma'an ma'an ditulisnya ma'an sajaja dibacanya jadi ma'an karena yang biru tuh ketemu yang merah yang biru patah dua, patah tain. Yang merahnya huruf sa, huruf ikhba. Maal sajaja. Yang biru ketemu yang merah, huruf sa-nya ya. Nah ini yang ngedip-ngedip. Barisnya sih sebenarnya baris ini nggak pengaruh. Barisnya mah apa saja, yang penting hurufnya. Patah tain, nah ini tanjid ketemu sa. Kauman, tuh. Kauman yang biru ketemu yang merah. Kauman. Kauman. Jadi kauman ditahan. Kauman tagin. Min koblu. Atau min kobel. Ditulisnya min. Dibacanya jadi min. Karena ifpanya banget. Min kobel. Min kitabin. Dibacanya jadi min kitabin. Karena biru ketemu merah. Karena nun mati ketemu kaf. Tuh, biru nun mati ketemu nun sukun ketemu kaf. Min kitabin. Min kuwatin ditulisnya, dibacanya jadi min ditahan. Abad yang banget ikhwannya. Nun mati ketemu kof. Tuh, biru biru ketemu merah. Min kuwah. kum ditulisnya, dibacanya jadi kum hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena biru ketemu merah. Karena nun sukun ketemu kaf. Itu. Min syajarin ditulisnya, dibacanya jadi min syajarin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun sukun ketemu yang merah, ketemu biru, ketemu merah. Nun mati, nun sukun ketemu shin. Min syajarin jadi min syajarin. Fal yanzur, fal yanzur jadi fal yanzur. Hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu zo. Tuh, biru ketemu merah. Nah, kutubun tuh. Qayyimah, domah tain ketemu domah ya, yang birunya itu domah, domah dua. Domah dua disebut domah tain ketemu kof. Kutubun qayyimah, ikhfa yang abad yang banget. Min fitnah ditulisnya. Dibacanya min, ada unsur M-nya dibacanya. Kayak iklab disertai samar min fit fit nah hamas kauman dibacanya jadi kauman fasiqin kenapa karena biru ketemu merah karena patatain ketemu fa kauman fasiqin mun fatkin ditulisnya dibacanya jadi mufatkin kenapa karena biru ketemu merah karena nun sukun ketemu fa Mufakkin. Itu adalah ikhfa. Sedangkan iklab adalah di halaman 21. Ya, kita geber nih. Cepatlah, pintar insyaallah ya. Ada hasil. Enggak jelas diulang-ulang sih di tutorialnya. Nah, iklab hurufnya cuma satu, ba. Apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf iklab, yaitu ba, maka dibacanya unsur n-nya jadi m. Nun matinya jadi mim mati, tapi disertai dengan samar. Tuh, ya. Iklab ini terjadi bila nun mati atau tanwin menghadapi ba, berubah bunyinya menjadi m. Kurang di sini disertai dengan samar. Kayak tadi nun mati atau tanwin ketemu fa. Sama juga seperti ikhfa sapawi mim mati ketemu ba, bunyinya begitu. Sami on tuh. Sami on ada unsur m-nya. Jadi sami on jadi sami om disertai samar. Ditahan sama. Sami om. Sami om basir. Hukumnya iklab. Kenapa? Karena domahra yang bertemu dengan Mbak Tuh di atas banyak ada mim asli. Nah itu. Sami om basir. Min Mbak di. Tuh merah ketemu merah lagi. Min Mbak di. Nun mati ketemu Mbak Min Mbak di dibacanya jadi mim tuh biru ketemu merah dirobasannya merah-merah tuh mim mim ba baad dihentikan mim baad mim di fisun bulah ditulisnya dibacanya jadi fi bulah tuh ada mim asli bunyi nunnya bunyi n-nya bunyi nun mati berubah menjadi mim mati disertai samar fisum bulah iklab hukumnya. Yan bagi ditulisnya. Dibacanya jadi yam. Bunyi N-nya jadi M. Bunyi nun matinya jadi mim mati. Itu makanya ada mim. Nih tandanya. Gampang kalau iklab dikenalnya. Sama seperti idgom. Iklab di, ada mim ini nih yang ngedip-ngedip nih yang nih. Kalau idgom ada tasjidnya. Yan bagi jadi yam bagi. Beres selesai. Hah? Itu ya. Besok ada ziatnya. Uh, kemarin sambar sampai 12 ya. Sayang waktunya habis. Udah rekamannya jadi walaupun lelah, walaupun capek, tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Cuman kalau dulu selesai siaran, sudah selesai. Nggak ada yang bisa dipersembahkan. Walaupun bisa hanya suara saja. Sekarang bisa suara, bisa gambar. Itu kelebihan teknologi. Kita manfaatkan. Hari ini talim, talimnya sudah berubah ya. Mulainya dari jam 11 untuk yang siang. Yang pagi tetap jam 9 sampai jam 12, yang siang dari jam 10 boleh datang dari jam 11 sampai asar. Kenapa tidak tidak disebut jam? Kita patokannya asar, sholat asar, selesai sholat berjamaah baru pulang. Asar kan berubah-ubah. Sholat asar itu kadang-kadang jam 3, kadang-kadang jam 3 kurang, kadang-kadang jam 3 lebih. Sekarang jam 3 lebih 10 kalau nggak salah. Itu jadi begitu. Uh, untuk Moratal hari Ahad, hari Minggu Surah Al-A'raf ayat 131 sampai 160 ya. Surah Al-A'raf ayat 131 sampai ayat 160. Untuk ibu dan bapak yang ingin tanya jawab tanya jawab tajwid, ringkasan resume sudah jadi, silahkan. Uh, sudah saya bukukan ya, ada di rumah yatim Allah nanti dengan Ibu Neti. Uh, untuk CD tutorialnya lagi dilengkapi. Ya, insyaallah lah ubah dan segalanya nanti mudah-mudahan. Ada saran, ada kritik jangan sungkan, silahkan sampaikan ke 0812 828 7881. 0812 8287881. 0812 8287881. Jangan sungkan karena saran dan kritik dari ibu dan bapak itu sangat berarti buat kami. Karena kami akan meningkatkan kekurangan-kekurangan yang ada. Karena kami sadar, kami ada juga karena ibu dan bapak. Nggak ada artinya kami capek-capek kalau memang apa yang kami sampaikan tidak berkenan. Itu, silahkan. Sampaikan, jangan sam oh, jangan ragu. Ibu dan Bapak terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah dalam Al-Quran